Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa ala. Sempurna segala kebaikan dan kita sebagai hamba-hamba Allah taala tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa ala. Maka sepantasnya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya Jalla wa'ala dengan mewujudkan peribadatan kepada Allah semata dan menegakkan amalan-amalan saleh. Taib ikhwani fiddin azakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita Masuk kepada pembahasan Syurutu la ilaha illallah makna kalimat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Maka berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimat yang merupakan miftahul jannah kunci dari surga Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mamin miftahin illa walahu asnan. Tidak ada sebuah kunci melainkan dia memiliki asnan. Memiliki gigi-gigi. Yang fa'inji tabi miftahin lahu asnan futihalaka. Kalau engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi tersebut, maka pintu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka akan tetapi jika engkau datang membawa kunci yang tidak memiliki gigi-gigi tersebut maka pintu surga tidak akan dibuka untukmu kemudian beliau menyatakan wa asnanu hadzal miftah hiya syurutu la ilaha illallah ketahuilah bahwa kunci gigi-gigi dari kunci tersebut adalah merupakan syarat-syarat la ilaha illallah maka para ulama ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa syurutu la ilaha illallah itu ada tujuh syarat atau delapan syarat maka syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha berilmu tentang makna la ilaha illallah wa huwa nafyul ma'budi bihaqqin an ghairillah wa isbatuhu lillahi wahdah qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik berilmu tentang makna la ilaha illallah adalah nafil ma'bud bihaqtin an ghairillah menafikan atau meniadakan sesuatu yang disembah yang diibadahi dengan cara yang hak dari selain Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya menetap menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata jadi mengandung nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Penafian penafian adalah dari kalimat la ilaha. Bahwasanya tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ibadah itu ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga ini seperti yang kita telah sebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah atau kalimat dalam seluruh bahasa jika diawali dengan penafian kemudian diakhiri dengan penetapan maka ini kalimat yang sempurna yang memiliki satu makna tidak ada makna yang lain maka dalam hal ini barakallahu fikum Kalimat la ilaha illallah meniadakan seluruh peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Kemudian beliau menukilkan firman Allah taala di dalam surah Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Berilmulah kalian. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, belajarlah tentang la ilaha illallah. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berilmu tentang makna la ilaha illallah. Aila ma'buda fis samawati wal ard bihaqqin illallah. Maknanya la ma'buda tidak ada yang diibadahi di langit ataupun di bumi dengan cara yang hak yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari kalimat ini la ma'buda bihaqqin para ulama menjelaskan dalam kaidah bahasa dalam ilmu bahasa Arab di situ ada takdir yaitu bihaqqin la ilaha bihaqqin illallah tidak ada yang diibadahi secara hak melainkan hanya Allah taala. Harus ada kalimat tersebut. Naam. Jadi dia la berfungsi seperti inna. Dalam ilmu nahwu ada inna dan saudara-saudaranya itu memiliki isim dan khobar. Isimnya inna, khobarnya inna. Maka la di sini berfungsi seperti inna. Ada isimnya, ada khobarnya. La ilaha. Ilaha isimnya inna, isimnya la. Makanya dia mansub ya di fathah. Karena isimnya inna itu maftuh, mansub dengan fathah. Di sini la ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi, tapi la ilaha. Karena dia berfungsi seperti sebagai Isimnya la. Mana khobarnya la? Khobarnya la bihaqin, Mahdhuf. Ya. Terhapus, dihapus, ditakdirkan. Kalau dimunculkan, maka kita menyebutkan la ilaha hakun atau la ilaha bihaqin illallah sebagai khobarnya la tidak ada sesembahan yang sesembahan itu hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Illallah. Ya, lafzul jalala di situ sebagian ulama menyebutkan atful bayan, sebagian menyebutkan sebagai badal. Ya, mubdalnya adalah bihaqqin. Ya. Sehingga dia juga di i'rab dengan fi mahalli raf'in. Ya, karena khobarnya la itu marfu bihakin maka Allah juga marfu maka dibaca illallahu illallahu ya karena dia atful bayan atof atau badal dari hak bihakin yang merupakan khobarnya la yang marfu ya atau fi mahalli raf'in karena ada harfu jar. Nah, itu dalam sisi nahwu barakallahu fikum maka kalimat ini kalimat yang sempurna penafian dan peniadaan tidak ada sesembahan yang benar apa maknanya ya sesembahan itu banyak tetapi yang benar hanya satu hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya <clears throat> karena kenyataannya memang sesembahan itu banyak ada yang menyembah kepada matahari, bulan, bintang, kepada pohon, kepada kuburan, kepada para wali-wali dan berbagai jenis-jenis sesembahan. Ya, dan itu disebutkan, disyaratkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Ya. La ta'budu la ta'budu lisyamsi wala lil qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah ladhi kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian bersujud kepada matahari, bulan, dan yang lainnya. Ya, tapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memang hanya beribadah hanya kepada Allah. Menunjukkan barakallahu fikum bahwa sesembahan itu banyak. Ya, bukan hanya Allah yang disembah oleh makhluk ini, tetapi di sana ada sesembahan-sesembahan yang disembah dari makhluk ini. Baik itu matahari, bulan atau para wali-wali. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sebagai wali Allah dan ini yang banyak dilakukan. Ya, di zaman kita sekarang ya seperti yang dilakukan oleh musyrikin. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'un Ya, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah menyebutkan ibadah kepada selain Allah. Berarti sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mala yadurruhum wala yanfa'uhum. Yang sesuatu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mafsadat. Tetapi alasan mereka haula'i syufa'una indallah. Ya, para wali-wali yang disembah itu tadi mereka anggap sebagai pemberi-pemberi syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah. Jadi kita perhatikan barakallahu fikum ayat tersebut menetapkan ya bahwa ada sesembahan selain daripada Allah. Matahari, bulan, bahkan juga manusia itu disembah. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ayat ini dalam surah Yunus ya dalam Az-Zumar juga demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa orang-orang yang mengambil sesembahan selain daripada Allah mereka mengatakan kami tidaklah menyembah kepada mereka tersebut yakni para wali-wali illa liqarribuna ila zulfa melainkan kami beribadah melalui mereka ya agar kami semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi di sini niatnya dia mau mendekatkan diri kepada Allah. Namun dia melalui peribadatan pada selain Allah yaitu para wali-wali. Nah, kalau fikum maka ditakdirkanlah kalimat la ilaha illallah ini dengan kata hak sebagai khobar daripada la ya untuk menunjukkan bahwasanya di sana banyak sesembahan selain daripada Allah taala dan sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an dzalika bi anna Allahu al haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allahu al aliyyul kabir yang demikian itu bahwasanya Allah dialah sesembahan satu-satunya sesembahan yang hak ya, yang benar. Jadi ayat ini di dalam suratul Hajj pada ayat ke-62. <clears throat> Allah beritakan bahwa sesembahan yang benar hanya Dia. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Bahwa sesembahan dari selain Allah yang diibadahi itu adalah batil. Tidak hak, tidak benar, tapi batil Naam, wa anna Allah wal aliyul kabir dan bahwasanya Allah taala yang maha tinggi maha besar. Walhasil kalimat la ilaha illallah peniadaan diawali dengan peniadaan kemudian ditetapkan penetapan. Ini sempurna tidak mengandung mana yang lain. Bahwasanya satu-satunya sesembahan yang hak yang benar itu hanya Allah taala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan cara dan alasan apapun. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita lihat bagaimana musyrikun Naam, sebelumnya saya sudah singgung terkait dengan uh, kesempurnaan bahasa dalam seluruh bahasa ketika di, diawali dengan penafian, peniadaan lalu penetapan setelahnya ini sempurna dan tidak mengandung makna yang lain. Itu bisa kita ya uh, dekatkan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia misalnya. Kalau kita mengatakan tidak ada di dalam masjid ini kecuali Hasan misalnya. Kalau ada yang lain maka orang itu pendusta. Itu makna bahasa. Karena kenapa? Dia mengawali dengan peniadaan, lalu dia menetapkan tidak ada di dalam masjid kecuali Hasan. Kalau ada selain Hasan maka orang itu berdusta. Ya, Beda kalau saya mengatakan di dalam masjid ada Hasan. Ternyata ada yang lain, maka orang itu tidak bisa dikatakan pendusta. Kenapa? Dia hanya memberitakan bahwa yang di, yang ada di dalam masjid Hasan. Dia tidak mengawali dengan mengatakan tidak ada di dalam masjid, tapi dia memberitakan bahwa yang ada di dalam masjid adalah Hasan. Ini kalimat yang tidak meniadakan yang lain, ya makna kalimat ini tidak meniadakan ada yang lain dari selain Hasan ada Zaid ada Ahmad bisa jadi kenapa karena kalimatnya dia tidak mengawali dengan kalimat la peniadaan nah ini beda ya dan ini menunjukkan kesempurnaan kalimat la ilaha illallah yang menguatkan pada kita semua barakallahu fikum ya bahwa tidak ada sesembahan dengan cara dan alasan apapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu <clears throat> Barakallahu fikum musyrikun terdahulu sebagaimana yang sudah berulang-ulang dalam majelis kita ini kita singgung musyrikun terdahulu didakwahi oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam Ya, dakwah yang pertama tauhid, bagaimana mereka meninggalkan kesyirikannya. Lata ta'uzza Manat, menyembah di kuburan, di pohon-pohon, Zatu Anwat dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah berdakwah dengan segala kesungguhan beliau agar mereka meninggalkan kesyirikan itu. Nah, mereka tidak mau. Ya. Mereka mengakui Ketika ditanya siapa rohmu, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan Allah. Tapi mereka tidak mau meninggalkan kesirikan-kesirikan mereka. Maka itu tidak bermanfaat. Makanya Allah menyebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya firman Allah Taala, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ar amma yamliku sama wal besar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah ya fakul afala tattaqun katakan siapa yang memberi rizki pada kalian siapa yang menguasai pandangan penglihatan pendengaran siapa yang menghidupkan setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan siapa yang mengatur alam semesta ini mereka serentak menjawab Allah itu musyrikun mereka mengakui ya, yaitu tauhid rububiyah tetapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah ya sehingga Allah katakan afala tattaqun tidakkah kalian bertakwa Afala ta'qilun dalam ayat yang lain tidakkah kalian berakal? Padahal mereka mengakui rububiyah Allah, tapi di akhir ayat Allah katakan, "Tidakkah kalian bertakwa?" Karena mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah, dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan, "Atariku alihatana." Ya, lisahirin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami ini karena sebab penyihir yang gila, yakni Rasulullah mereka maksudkan. Naam, naudzubillah. Ya, sehingga musyrikun bertauhid kepada Allah dalam rububiyah namun mereka tidak mau bertauhid dalam uluhiyah. Ya. Naam, tetapi mengherankan mereka musyrikun ketika diberi musibah oleh Allah ya, dalam Al-Qur'an diberi ketika mereka apa berlayar di lautan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian, cobaan, angin yang kencang, ya, ombak yang sangat besar sehingga mereka hampir tenggelam. Mereka semua ketakutan. Ya. Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, "Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ini ya musyrikun Sifatnya mereka ini mengherankan. Ketika mereka berlayar di lautan, kata Allah, datang ujian angin yang kencang, ombak yang dahsyat. Da'awullahu mukhlisin lahuddin. Tiba-tiba mereka mengikhlaskan doa ibadah itu hanya kepada Allah. Karena sudah genting. Ya. Kondisi genting langsung yang ber, disebut Allah ya spontan mereka langsung berdoa kepada Allah mukhlisin ikhlas tapi falamma manajahum ilal bar ketika Allah selamatkan lagi di darat kembali lagi kepada kesirikan-kesirikannya sesembahan-sesembahannya itu musyrikun nah kalau orang-orang di zaman sekarang lebih mengherankan lagi ya kalau di masa lapang di masa senang bahagia berbuat syirik ya ada yang beribadah melalui keris-keris ya kulau-kulau ada yang melalui pawang-pawang ada yang melalui kuburannya para wali-wali macam-macam ya melalui jimat-jimat dan lain sebagainya nah melalui penjaga-penjaga gunung banyak dari kaum muslimun itu di masa lapang masa bahagia pas diuji oleh Allah dengan masa kesempitan ya masa sakit masa sempit bertambah kesyirikannya ya ada yang kedukun ada yang macam-macam ya nah, cari orang-orang pintar nah iya itu orang-orang di zaman kita sekarang berbeda is lebih mengherankan daripada zaman musyrikin kalau musyrikin Kesyirikannya nanti di masa lapang saja, masa genting langsung kembali kepada Allah. Nah, itu Allah beritakan di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ya kita di zaman sekarang mestinya lebih bersemangat dan lebih gencar mendawakan tauhid, kalimat la ilaha illallah dibanding di masa terdahulu. Walaupun di masa sekarang tidak ada lagi kesyirikan ya yang kepada patung-patung itu sudah jarang ya. Tapi bentuk syirik yang lain itu banyak bertambah. Ya, bertambah barakallahu fikum. Nah, maka wajib untuk kita memahami kalimat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Maka syarat yang pertama adalah berilmu tentang makna la ilaha illallah yang Allah, yang Allah perintahkan kita di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Berilmulah tentang kalimat la ilaha illallah, baru setelah itu beramal, yakni meminta ampun dari dosa-dosamu. Nah, artinya apa? Ya, percuma kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kalau kita tidak keluar dari kesyirikan. Kalau kita lakukan kesyirikan, keyakinan kita masih terdapat ya jenis-jenis syirik yang yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosa kita tidak akan diampuni Allah. Oleh karena itu Allah awali dengan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, berilmulah dulu tentang kalimat la ilaha illallah karena ini kuncinya surga. Ya. Baru beramal dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, demikian barakallahu fikum. Makanya musyrikun mereka sangat paham makna kalimat la ilaha illallah sehingga mengucapkan saja tidak mau. Kalau di masa lapang. Ya. Ketika mereka diperintah untuk qulu la ilaha illallah aba abau dalam ayat yastakbirun enggan mereka sombong tidak mau ya tapi di, di masa genting memaksa mereka harus mengucapkannya ya terpaksa nah itu musyrikun barakallahu fikum sehingga ketika Rasulullah SAW mendatangi pamannya Abu Talib ya di akhir hidupnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah ya sahabat-sahabatnya gembong-gembong musyrikin terus menerus mengingatkan kepada Abu Talib ya, tentang agama nenek moyangnya Apakah engkau akan mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan agama nenek moyang yang membesarkanmu, yang mendidikmu? Akhirnya Abu Talib tidak mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Dia mati dalam keadaan kufur. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau dia ucapkan tunjihi anin nar. Kata Nabi SAW akan menyelamatkan dia dari kekalnya api neraka. Nah, tetapi Allah mentakdirkan dia tidak mendapatkan hidayah Ya, makanya Allah taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau sendiri wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah sekalipun pada orang yang kau cintai. Tetapi hidayah itu Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka beliau disiksa oleh Allah taala sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Talib siksaan neraka yang paling ringan ya karena dia mendapatkan syafaat yang khusus ya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan oleh seluruh para nabi dan rasul yang lainnya yaitu dapat memberi syafaat pada orang kafir dalam hal ini khusus pamannya Abu Talib diringankan siksaan api nerakanya yaitu berupa sandal di api neraka yang ketika dia pakai ia geligu ya apa geli biha dumuguhu ya meleleh seketika itu ubun-ubunnya ya pakai sendal dari neraka ubun-ubunnya meleleh langsung itu siksaan paling rendahnya neraka ya terhadap Abu Talib sallallahu alaihi Wasallam. afiyah semoga Allah taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka amin ya rabbal alamin Naam kemudian ikhwani din azzakumullah ya di sini beliau juga menukilkan pada kita hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah maka pasti dia masuk surga ya di sini menunjukkan syarat dari syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm berilmu tentangnya perintah Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan dia telah berilmu tentang la ilaha illallah yakni ilmu yang benar tentunya dakhalal jannah maka dia pasti masuk surga nah ini syarat yang yang pertama barakallahu fikum kemudian syarat yang kedua al yaqin al munafi lisyak jadi al-ilmu lawannya al-jahal. Al-munafi lil jahal. Ilmu meniadakan kejahilan, lawannya ke, ke kebodohan atau kejahilan. Yang kedua al-yaqin lawannya asyak yaitu keraguan. Jadi la ilaha illallah kita harus ya yakin dengannya. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Wadhalika an yakunal qalbu mustaiqinan biha bila syakkin. Yaitu hati kita yakin dengan penuh tidak ada keraguan sedikit pun sebagaimana Allah taala berfirman innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ila akhiril ayat hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Lam yartabu ay lam yashukku. Ya, dia tidak ragu tentang Nah, Tidak ada keraguan dari dalam kolbunya tentang Islam ini. Ya, dalam berimannya kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kalimat la ilaha illallah wa anna dan Rasulullah. Syahadatain. Ya. Dua kalimat syahada yang merupakan rukun Islam yang paling pertama. Nah, maka syarat yang kedua adalah yakin dengan penuh ya tentang kalimat la ilaha illallah tidak ada keraguan padanya sedikit pun demikian pula di dalam sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah beliau bersabda Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha ma abdun la yalqallaha ma abdun ghairul Nah, ghairu syakin fayuhjabu 'anil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan bahwasanya aku adalah rasul Allah. Lalu la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba yang berjumpa kepada Allah dengan dua kalimat tersebut, yakni syahadatain. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kolbunya ghairu syakin payuh jabu anil jannah tidak akan mungkin dia terhijabi dari surga maksudnya dijamin masuk surga ya yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah wa anna dan rasulullah tidak ada keraguan dalam persaksian itu maka dijamin surga tidak ada hijab antara dia dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ini syarat yang yang kedua barakallahu fikum al yakin. Kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi yakin itu naam bisa dicapai kecuali tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum perlu diketahui makanya syarat yang paling pertama adalah al ilmu terlebih dahulu. Ya, baru al yakin. Naam, mustahil seseorang meyakini ya sesuatu dia tidak mengilmuinya. Ya, yakin itu dibangun di atas ilmu, munculnya karena adanya ilmu. Ya, pengetahuan dengannya. Sebagaimana kita ya, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah ya penuh dengan keyakinan tidak ada keraguan sedikit pun karena kita membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis, ada wahyu. Nah, sehingga dengan pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis maka kita yakin sepenuhnya tidak ada keraguan terkait tentangnya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam dan seluruh hukum-hukum dalam syariat Islam kita wajib ya meyakininya dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kemudian yang ketiga al-qabulu limaqtadathu hadhihi al-kalimatu biqalbihi wa lisanihi. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun <clears throat> yaitu syarat yang ketiga penerimaan ya menerima sepenuhnya lawannya penolakan ar ya tidak ada penolakan sedikit pun nah yakni kita menerima dengan kolbu dan lisan kita ya kolbu dengan lisan jadi orang kafir yang mau masuk Islam bukan dia terima saja dengan hatinya tapi dia harus melisankannya yaitu harus mengucapkan syahadat adalah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nah maka itu makna daripada al-qabul ya menerima kandungan seluruh yang terkandung dalam kalimat itu dengan kolbu dan dengan lisan kita ya Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang musyrikin dalam surah Sofat innahum kanu idha qila lahum apabila mereka dikatakan ya untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong tidak mau mengucapkannya ya bahkan mereka beralasan innalatariku alihatina li syairin majnun apakah kita akan meninggalkan sesembahan kita karena seorang penyair yang gila ya li syairin majnun ya saya mungkin salah baca tadi li sahirin bukan sahir tapi li syairin majnun nah yaitu seorang penyair yang gila yang dia maksud mereka maksudkan adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam nah maka barakallahu fikum musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tidak mau dengan lisannya pun apalagi dengan kolbunya ya dengan lisannya pun dia tidak mau apalagi dengan kolbunya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita perhatikan karena di zaman kita sekarang banyak orang-orang yang beralasan yang penting hatinya. Ya. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, yang penting kolbunya. Ini ucapan yang sangat keliru. Ya. Dan itu para kalau fikum pertanda Ya, kalau ada orang yang tidak mau mengucapkan dengan lisannya kebenaran, tidak mau mengamalkannya tapi dia mengatakan yang penting ya keyakinannya kolbunya maka ini terbalik justru itu pertanda bahwa kolbunya tidak beres ya kolbunya tidak baik kenapa karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang ma'ruf ida saluhal ida saluha saluhal nah. jazakumullah khairan saya Jazakumullah khair. Waktu Isya sudah masuk ya. Saya belum dengarkan azan. Nah. Tapi Rasulullah mengatakan apabila uh, kolbu itu baik, solu hal jasadu kullu, maka jasad akan baik seluruhnya. Tapi apabila kolbu itu rusak, maka jasad akan rusak seluruhnya. Apa maknanya hadis ini? Hati yang baik itu ditandai dengan jasad yang baik. Hati yang buruk ditandai dengan amalan jasad yang buruk. Itu tandanya. Jadi digandengkan. Kalau ada orang yang mengatakan yang penting hatinya, dia tidak mau beramal, ja, amalan jasadnya jelek, maka itu pertanda bahwa amal hatinya pun jelek. Ya, itu hadis dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Maka seperti ini pula kita mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini syarat yang ketiga al-qabul menerima dengan kolbu dan lisan dikerarkan dengan lisan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Wallahu taala alamu bisawab kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita tutup dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdih syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh